那我就在那边学，把那个英语水平再弄好一点哦。 catatan bukunya ya, yang lalu saya nggak <laughs> hadir dan saya nggak tahu gitu <laughs> ya yang lalu itu kita lagi membicarakan lagi menghafal saya katakan ada tiga halaman yang harus kita hafal sebagai ayat-ayat yang merugiah hati kita nanti kemudian kuncinya di halaman yang keempat di tahap demi tahap kita lalui nah hari ini tetap saya ingin mendengar Ya, halaman pertama itu adalah surat Al-Hajj surat 22 mulai ayat 73 sampai ayat 78. Cuma 6 ayat kok. 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pertemuan yang lalu saya katakan 6 ayat ini kalau 30 hari bagi 6 itu sama dengan 5. 5 hari satu ayat. I mean that you have no reason to say, I have a memorized. <laughs> Gak ada alasan sebenarnya. di mana itu kan gitu. Gak perlawanan gitu ya. Nah, nah, saya tetap ingin tahu progresnya sejauh mana. Ya, tadi saya alhamdulillah dari Mas Danu ngobrol-ngobrol. Eh ternyata sudah ada kelas asin laut. Wah, jadi setiap hafalan langsung di upgrade di situ kan diperbaiki di sana sama gurunya sama ustadznya gitu. jadi dikasih sekarang ke saya sholat eh, itu pelajaran sudah baik ya saya minta dulu surat 22 ayat 73 satu orang siapa yang siap dari Quran ayat 3 Ayat 73 Siapa yang berkenan? Mas Irfan? Oke, ya. okay, Yeah. شيئا لا يستنكفون منه ظرف الطالب والمطلوب Ada yang mau mengulangi ayat ini? jangan banyak melihat yang <laughs> tidak perlu gitu. Karena salah satu hafalan Quran itu nempel di dalam diri kita, Quran itu nempel di kita, itu ketika kita menjaga penglihatan. Itu satu penting Jadi menjaga penglihatan dari yang dilarang, yang diharamkan. Sangat penting, betul. Ini benar, jujur. Ya. Kan? Jadi kalau kita Sulit juga masih mengapa? berarti masih banyak melihat yang dilarang. Nah, berarti gak bersemayam gitu. Susah. Ya. Nah, kalau ayat pertamanya aja pada nggak ada yang bisa mengulang, bagaimana saya mau melanjutkan ke ayat yang kedua? Mas Dadu gimana? ada Tidak ada? Atau memang tidak diulangi sama sekali? Tunggu, Pak gitu ah itu saya seneng jujur gitu kan bagus gitu sibuk nggak sempat udah jadi memang nggak apa saya nggak tanya nanya nyari siapa yang bisa kan? tiga ya ya tidak akan mungkin ayat-ayat ini bekerja membersihkan merukiah membeningkan ya kan membersihkan membeningkan mensterilkan hati kita dari godaan dan iblis dan setan apabila ayat-ayat tersebut tidak bersemayam di hati. Dan begini. Gitu. Oke, coba buka dulu surat Al-Haq, surat 20-an, coba buka. Ya, Sudah, Pak? Ya, Pak. Atau nah, dibaca ayat 52 terjemahnya aja boleh, nggak apa-apa. Coba. Ayat 52 Yuk, yang udah ketemu, tolong baca terjemahnya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, lain apabila dia yang mempunyai sesuatu sesuatu keinginan. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan pada keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu dan Allah mengeluarkan ayat-ayatnya. Nah, melalui firman-Nya Allah menghilangkan Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu dan dan Allah mengeluarkan ayat-ayatnya dan Allah menguatkan ayat-ayatnya di hati orang Terus bagaimana Allah bisa menguatkan hati orang itu dengan ayat-ayat Allah kalau ayat itu tidak ada? Ya, setan datang mengganggu. Allah hilangkan gambar setan dengan apa? Dengan menguatkan ayat itu. Ada di hati. Tapi kalau ayat itu tidak ada di hati, tidak bisa. Itu. Nah, memang Al-Quran ini diturunkan itu benar-benar untuk menyampaikan kebenaran. Maka Allah minta apa? Taat kepada Allah itu betul-betul murni ikhlas yang hanya karena taat kepada Allah. Ibadah ini dikerjakan dengan memurnikan ketaatan. Coba masih di surat yang sama, surat surat uh, sebentar, surat 22 tadi. Coba kita pindah dulu ke surat 39, surat Az-Zumar ya. Pindah ayat kedua. Surat 39 ayat kedua. Kita dengarkan terjemahannya. Ayat 2. 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Nah, Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tidak ada kata hal yang lain. Jadi Quran ini diturunkan dengan membawa kebenaran. Allah minta sembahlah Allah. Artinya Pak, jadilah hamba Allah, taatlah, ya kan, patuhlah menjadi hambanya dengan memurnikan ketaatan. Ketaatan yang dilakukan itu murni Ikhlas hanya karena Allah. Ya. Oh, gitu. ya. Jadi dengan memurnikan ketaatan. Coba lihat lagi. Ini diulang lagi oleh Allah di ayat 11. Tolong lanjut ayat 11 di surat yang sama. ayat 11. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dan memulihkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dalam menjalankan agama ini diperintahkan untuk memurnikan ketaatan. Berarti apapun yang dilakukan betul-betul hanya menjadi ridhonya Allah. Taat pada Allah. ya ini masih diulang lagi di ayat 14 lanjut coba ayat 14 lagi katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah memang memberikan ketaatan padanya dan menjalankan agamaku hanya Allah saja yang aku sembah berarti taat dengan semua perintah Allah patuh pahami buka surat 35 surat Fatir surat 35 ayat 29 kalimat yang pertama persen berapa ya terus naik lagi setelah jarang-jarang apa lagi sering sering boleh apa sering oke okay. nah setelah sering belum biasanya ya kan sering belum naik lagi biasanya how to say this usually Selalu. Always to clock 100%. Maka Coca-Cola itu berani membuat iklan. Always Coca-Cola. Artinya apapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun minumnya, ya always Coca-Cola. Artinya selalu Coca-Cola. Jadi kalau Allah katakan selalu baca Quran, jadi rutin. Ya kan? Nah, coba lihat ending dari ayat ini. Satu, orang-orang yang selalu membaca Quran. Terus apa lagi? Kedua. Lanjut. 35 ayat 9 tadi. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat, terus menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Cukup. Tiga, ya selalu baca Quran, mendirikan sholat, berinfak diam-diam maupun terang-terangan tiga hal. Tiga hal ini hasilnya apa? Lanjut. Lanjut. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, perhitungan dengan Allah, perniagaan dengan Allah tidak akan pernah rugi, nggak neraka, <laughs> begitu kira-kira kalau tiga hal ini ada, selalu baca Quran, mendirikan sholat, infak, diam-diam maupun terang-terangan. Jadi yang diminta Allah selalu. Nah Bapak Ibu, Al-Quran ini kalau nggak selalu dibaca, memang dia nggak bersemayam di dalam tubuh kita. Ya, nah, kita sama ingat ketika kita kuliah dulu itu textbook literatur kita itu tebal-tebal banget lah benar nggak <laughs> dibolak-balik bolak-balik baca lima tahun selesai S1 empat tahun dan tiga tahun setengah kita kejar begitu Quran itu sejak kita lahir sampai hari ini saya nggak tanya 30 juz angkat tangan saja cuma jus 30 saya repot kan saya mengajak untuk menghafal Quran karena situasi negara kita umat Islam di Indonesia khususnya yang paling besar kemelutnya di DKI kan ya kan? karena ada yang dibutuhkan sekarang sesuai Quran apa yang dibutuhkan itu tadi surat 22 ayat 52 Allah itu merukia, membersihkan hati kita dari godaan setan dengan menguatkan ayat-ayat apabila ayat itu ada di dalam kita. Ya, itu surat 22 ayat 52. Sekarang coba buka ayat surat 25 juga ayat 52. Yuk, buka. Surat 25 ayat 52. Baca. Oh, iya, iya, iya, Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar dengan jihad yang benar, dengan jihad yang sungguh-sungguhnya. Hadapi mereka dengan sungguh-sungguh dengan Quran. Jangan ikuti orang kafir itu, tapi hadapi mereka dengan Quran. Saudara-saudaraku sekalian yang tercinta, bagaimana kita menghadapi mereka dengan Quran? Apakah kita mau mengambil Quran yang bukunya itu? Ini Quran. Kita datang semua orang kafir, saya menghadapi kamu ini Quran. Bukan, tetapi isi di Quran itu yang kita gunakan yang kita laksanakan. Artinya hadapi mereka dengan Quran. Al-Quran itu ada di dalam diri kita dan merupakan pedoman panduan hidup kita. Itu berita Allah. Jadi kalau Al-Quran itu ada di dalam diri kita baru kita mampu menghadapi mereka. Coba periksa nanti ya dua kitab periksanya satu kitab Anas yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al, Al Asqalani. Satu. Satu lagi tafsir dan penjelasan Sahih Bukhari Fathul Bahri. Ya, coba buka nanti lihat dan cari Anda temukan keterangan begini. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, begitu? Kemudian Islam berkembang di Madinah. Saat itu dilakukanlah pemilihan siapa yang menjadi pemimpin Madinah. Ya. Kemudian posisi waktu itu uh, kafir kafir Arab ah, kafir Arab musyrik Arab musyrik Arab itu 4.500 orang kemudian Yahudi 4.000 orang berapa udah 4.500 jumlah penduduk Mekah eh, jumlah penduduk Madinah 110 ribu sisanya berapa itulah umat muslim ya 4.500 musyrik Arab 4.000 orang Yahudi kemudian 1.500 orang umat muslim orang Islam 10 ribu dilakukanlah pemilihan siapa yang menjadi pemimpin di Madinah teman-teman sekalian luar biasa ketika terjadi pemilihan pada waktu itu semua sepakat Muhammad yang menjadi pemimpin ini ditulis loh dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad ya apa kuncinya 1500 umat Islam saat itu yang tidak hafal Quran hanya 4 sampai 6 orang saja karena baru masuk ini harus jadi panduan buat kita. Ini data. Soheh. kata. Jadi kalau ada ayat hadapi orang-orang kafir itu, jangan ikuti mereka dan hadapi mereka dan berjihadlah kamu terhadap mereka dengan jihad yang sebenarnya dengan Quran. Terus bagaimana kita menghadapi mereka dengan Quran? Quran tidak ada di dalam diri kita, hanya tinggal di dalam kita. Juz 30 saja dalam usia rata-rata di atas saat ini 25 tahun. Ayo, ini kajian penting buat kita pribadi. Ya. Nah, saya tanya, contoh misalnya, kenapa harus paham Quran? Semua kita ingin semua pahala ini menjadi catatan yang terbaik, betul tidak? Kan? Apa yang kita lakukan maunya maunya kita, maunya kita ya. Dicatat sama Allah, para malaikat melakukan pencatatan itu dengan baik secara sempurna. Dibalas oleh Allah juga semua pahala itu secara sempurna dibalas. Betul tidak ini? Apapun yang kita lakukan, baik itu sholat maupun sedekah, berbuat baik, semua kita pengen ini jadi pahala amal soleh kita yang sempurna dicatat dan menjadi pahala buat kita di akhirat saya buka satu ayat yang ada di surat Az-Zumar surat 39 tentang hal ini. Apa syaratnya untuk mendapatkan ini? Jauhkan surat 39 tadi. Ayat 10. Ayo. Ayo. Ayo, Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Katakanlah Hai hamba-hambaku yang beriman Hai hamba-hambaku yang beriman Katakan Muhammad Panggil mereka nih, sampaikan Hai hamba-hambaku yang beriman Bertakwalah kepada Tuhanmu Orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini memperoleh kebaikan Dan bumi Allah itu adalah luas Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas yang diberikan pahala tanpa batas mereka yang sabar. Ini contoh. Coba kalau kita nggak Kalau kita nggak mengerti. Ternyata pahala yang terbesar beratnya beramal soleh, beratnya menghadapi tantangan, beratnya adanya ujian, beratnya kehidupan. Itu kesabaran itu yang menjadi modal Allah membalas kebaikan dan pahala itu secara maksimal. Karena sabar. Ini infonya ada di Quran. Kita sudah bahas tentang sabar, betul nggak? Sudah kan? Sudah kan? Nah, yang sudah itu yang masih ingat, yang lain lewat aja orang. <laughs> itu catatannya mana? Ganti buku baru. <laughs> Nggak ada juga. Gitu kan? Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting. Ya, ini penting ini Quran. Benar, Ya, kalau kita tidak mengkajinya, kita tidak memahaminya, bagaimana kita bisa mendapat pedoman yang Allah ridha. Nah, sekarang dalam menghadapi hidup ini, ternyata Allah minta Quran itu bantuannya. Dan menghadapi orang kafir tadi pun dengan Quran. Ini yang saya bilang situasi yang ada di DKI. Jadi kalaupun suatu hari mungkin maaf Allah turunkan betul pemimpin yang kafir di negeri kita karena Allah lagi menguji kita karena kita jauh dari Allah uji uji dengan memberikan peringatan ini aku kirimkan pemimpin yang kafir untuk kamu karena aku memuji kamu gitu kan nah, kenapa surat Ali Imran surat 3 ayat 28 satu ayat aja coba perhatikan dengan baik surat 3 surat Ali Imran surat 3 ayat 28 Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat niscaya dia tidak akan apapun dari Allah. Nah, itu yang kita menginginkan. Dengan jelas karena jangan kamu jadikan hai orang-orang beriman memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman, dengan meninggalkan orang muslim. Kalau itu kamu lakukan maka kamu jauh dan tidak mendapat pertolongan dan rahmat dari Allah. Maka Allah turunkan pemimpin yang kafir untuk mengingatkan. Nah, coba kalau kita nggak paham Quran kita tidak mengerti. Ini satu ayat, tapi saya bukan bukan agenda membahas ini. Ini hanya contoh aja, perlunya kita tahu Al-Quran. Nah, ayat-ayat itu kalau tidak ada di dalam diri kita, dia tidak akan bekerja. Contoh lagi, kenapa kita perlu tahu Quran? Saya ingatkan lagi, ya kita buka lagi sekarang. Surat 39, tetap masih surat Az-Zumar ini. Yuk buka ayat 53. mulai ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Bayangkan, Allah itu maha pengampun, maha penyayang Saya mengatakan sungguh dia mengampuni kamu semua dosa-dosa Oleh karena itu kamu, kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah Kan begitu Nah oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kata Allah berikutnya dari Bapak Lanjut Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu Dan berserah dirilah kepadanya Sebelum datang azab kepadamu Nah Kemudian kamu Sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak dapat ditolong lagi, cepat kembalilah kamu kepada Allah. Sebelum azab datang. Ini kan ujian kita banyak sekali di Indonesia sekarang. Musibah terus menerus tak henti-hentinya. Allah sedang memperingatkan kita. Satu, cepat kembali ke Allah dan berserah diri ke Allah. Sebelum azab datang kamu nggak bisa ditolong. Apalagi kata Allah yang kedua? Lanjut ayat 55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Al-Qur'an. Nah, maka ikutilah sebaik-baiknya apa yang sudah diturunkan padamu. Apa? Quran. Untuk apa? Lanjut. Dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadari. Sebelum Kalau tadi sebelum azab datang dan kamu tidak dapat ditolong, sekarang sebelum azab datang dan kamu tidak menyadarinya azab itu datang. Maka ikuti Al-Quran dengan yang sebaik-baiknya. Quran sudah diturunkan. Agar supaya apa? Ayo, eh, di mana? Agar supaya? Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Nah jangan nanti di akhirat dan akan menyesalnya saya lalai dulu. Tidak menjalankan amal ibadah dengan baik. Nah supaya jangan datang penyesalan-penyesalan di akhirat nanti. Maka Allah ingatkan sekarang cepat kembali ke Quran. Ikuti Quran. Sebelum datang azab kamu tidak bisa ditolong lagi dan azab itu datang kamu tidak menyadarinya dan jangan sampai kamu menyesal di akhirat dengan mengatakan kenapa dulu saya lalai satu terus yang kedua agar supaya apa lagi ayat berikutnya atau agar jangan ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadamu tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Jangan menyesal yang mengatakan apa Allah di dunia saya tidak mendapat petunjuk. Oh petunjuk sudah cukup lengkap datang. Quran itu petunjuk yang paling lengkap itu satu-satunya. Belum lagi petunjuk-petunjuk yang lain begitu banyak di sekitar kita. Maka jangan sampai kita mengatakan, ya Allah coba kalau dulu aku dapat petunjuk aku akan menjadi orang yang bertakwa. Oh tidak, Allah akan tolak itu semua nanti karena semua sudah lengkap petunjuk sudah ada. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, agar supaya apa lagi? Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Baru minta balik lagi ke dunia setelah melihat azab. Jadi kata Allah jangan sampai kamu menyesal melihat azab. Kan di surat Yasin dijelaskan ditiup trompet sangkakala kalah. Bangkit semua. Orang-orang ini berkata, loh siapa yang mau bangunkan kita dari tidur? Wah celaka kita. Ternyata benar kata apa apa kata Rasul yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Al-Quran, di dalam kitab kitab Benar Rasul-Rasul itu. Dan mereka ketakutan. Ini orang-orang kafir yang berdosa. Ya, maka ditiup sekali lagi sangkakala mereka pun semua dikumpulkan ke hadapan Allah. Nah, dalam perjalanan menuju kepada Allah Sebelum dikirim neraka ini Maka mereka itu semua mengatakan Ya Rab, aku udah dengar Kami udah dengar ya Rab Kami udah lihat benar ini semua Kami udah dengar, kami yakin sekarang Tolong balikkan kami ke bumi Ke dunia, kami mau beramal sama berapa terlambat Dihidupkan api neraka menyala-nyala itu dan ditujukan Dan mereka melihat itu ketakutan dan mengatakan Sadar, kami ingat sekarang ya Rab, sadar Tapi kata Allah, tak ada guna lagi sadar dan ketika dalam perjalanan menuju ke neraka itu, si neraka melihat dari jauh, ini orang-orang kafir yang berdosa yang mau dibawa kepadaku. Neraka marah dan gerak. Saya akan buka apa yang saya sampaikan ini, saya akan buka dulu nanti ah, ayat-ayatnya. Si neraka ini akan marah sekali dan geram sehingga dia perdengarkan gejolak apinya yang dahsyat membara dan orang-orang itu mendengar gemuruhnya api neraka yang marah untuk menerkam Begitu sampai ke sana, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka itu ke tempat yang sempit. Ya, Pak. Tempat yang sempit dalam keadaan terbelenggu, dibakar. Dalam keadaan yang sangat sakit, mereka bilang, Hei mami, siapa itu mami? Penjara neraka. Kalian bilang dong sama Tuhanmu, kami ini mati aja, kami ini binasa aja, udah sakit banget ini gak tahan nih, udah mati aja supaya kami gak ngerasa lagi. Kata malaikat malik, kamu tetap di situ. Kata Allah apa? Eh, kamu minta binasa, boleh. Tapi jangan pernah mengharapkan satu kebinasaan pada hari ini. Tapi kebinasaan yang berulang-ulang. Aku bakar kamu binasa. Mau dengar ayat ini. Ini ayat semua yang saya sampaikan, bukan cerita. Ayat Quran. Ya, kita dengar mulai dibangkitkan. Surat Yasin, surat 36, ayat 51 sampai ayat 54. 4 ayat. 51, 52, 53, 54. Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, Celakalah kamu, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang maha pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Nah, proses perjalanan menuju kepada Allah untuk dihisap seperti ini. Apa kata mereka dalam perjalanan? Surat 32 ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin. Terlambat yakinnya di sana. Sekarang. Kenapa bisa sadar begitu? Nah, ini ditujukan orang. Apa yang terjadi? Yuk, surah 89 ayat 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Tidak guna lagi. Sadarnya di sana. Enggak guna lagi. Ya kan? Nah, sampailah ke neraka. Apa yang terjadi? Dilempar ke ruangan yang sempit, ke tempat yang sempit dan terbelenggu dan dibakar. Dan mereka mengharapkan kebinasaan saat itu surat 25 ayat eh, 10, 11, 12 ayat 12 Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan marah mendengar mereka di bawah. Terus lanjut 13. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit, di neraka dengan dibelenggu. Mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Nah, pengen mati. Sakit banget. Apa kata mereka? Tidak, ayat surat 43 ayat eh, empat lima tujuh tujuh tujuh dan mereka berseru Wahai Malik, malaikat Malik. Hai malaikat Malik. Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Ini kami mati aja. Sakit banget. Terus? Dia menjawab. Nah, dia itu siapa menjawab? Malaikat mah? Apa jawab malaikat Malik? Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Yang namanya tetap tinggal itu keluar lagi Ya. Allah siapa? Apa jawab Allah? Kembali lagi. Surat 25 ayat berarti 12 14. Dua ya, lima empat belas. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Gimana itu maksudnya? Jangan kamu mengharapkan satu kebinasaan pada hari ini, tapi harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Jangan pernah kamu pikir kamu mati satu kali, tapi hari ini kamu akan mati berulang-ulang. Bapak Ibu perlu belajar Quran. Orang Mesir. Siapa yang orang Mesir? Hah? Ya. ya. ya, kita kembali surah az surat surah 39. Coba ya, coba baca mulai ayat 17. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, hmm. yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah. Mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Lanjut, apa mas? Apa kabar gembira itu? Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, hanya orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan petunjuk dan mengikuti perkataan yang paling baik yang diberikan Allah. Apakah perkataan yang paling baik itu? Lanjut ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Al-Quran inilah kalimat yang paling baik, perkataan yang paling baik yang diturunkan Allah. Yang menjadi petunjuk buat kita semua. Yang diulang-ulang oleh Allah dalam kalimatnya di dalam Al-Quran itu. Agar kita paham. Halo, Assalamualaikum. Ada orang nggak sini? Ya, mau jatuh pada ya ini ya saya harus sampaikan ini jadi coba kemudian kita lihat lagi ya dengan kalimat-kalimat ini berarti sekarang ada niat ah kita mau belajar gitu. mau merubah diri kan gitu nah perintah Allah begini surat 22 masih surat Al-Hajj yang kita hafal ayat 78 22 78 kalimat pertamanya dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah mau kalau kamu memang mau berjuang, benar-benar bekerja, bersungguh-sungguh mempelajari berjihad di jalan Allah ini, menegakkan agama Allah. Apa kata Allah? Hakka jihadi. Benar-benar dia, benar-benar melaksanakannya. Enggak setengah-setengah. Maksudnya enggak setengah-setengah itu gimana? Begini, enggak setengah-setengah itu. Uh, semoga Allah izinnya. Saya. Semoga Allah izin ayatnya sebentar. Surat um, uh, eh, Allah, surat 4 ayat 149. surat 4 149. jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, sesungguhnya ini yang benar. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, aja. Dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Maksudnya ayat ini, Pak. Hah? Jadi kalau ada orang yang setengah-setengah, oh saya maunya ini, ini sanggup, kalau ini sanggup. Saya ini aja, ya ini saya nanti dulu. Kan gitu kira-kira. Praktek awalnya, itu termasuk apa berdasarkan kalimat ayat ini? Termasuk mana? Coba kalimat pertamanya baca dulu. Siapa yang disebutkan? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Nah, yang benar, yang sesungguhnya. Siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul dan rasul-rasulnya Terus bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang mau membeda-bedakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan apa? Lanjut. Dengan mengatakan. Dengan mengatakan. Kami beriman kepada sebagian. Ah, yang ini kita cocok ini. Dan kami mengingkari sebagian yang lain. Ah, kalau ini kayaknya udah nggak zamannya lagi. Udah serta bermaksud mengambil jalan tengah ikhlas atau kasih seimbangan jalan berdasarkan akal pikiran bukan lebih berdasarkan akal kamu ya saya ini termasuk ya <laughs> ini termasuk apa dari kalimat pertama sesungguhnya siapa yang sesungguhnya ah itu maksudnya ikat kafir ya maka kata Allah tadi wajahidu fillahi haqqa itu. Maka tegakkanlah agama ini dengan sebenar-benarnya. Dengan yang benar, yang sebenarnya berjihadlah kamu dengan jihad yang benar. Tetapi kebanyakan kita kalau sudah mendengar kata-kata kafa langsung ekstrim. Kafa itu teroris. Kafa itu <laughs> maka apa? Padahal kata-kata kafah itu sendiri datangnya dari Allah. Surat 2 ayat 208. Dua, dua ratus delapan. Wahai orang-orang yang beriman. Baik banget Allah manggilnya yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kan? Bagus benar gak? Kan? Hai itu ya kan? Orang beriman semua ini cuma satu orang yang jawab Hai orang-orang yang beriman. Kenapa imannya Tapi belum gitu. Karena nggak kaku kan dipanggil. Hai orang-orang. Iya, iya, iya, gitu. Ya lanjut. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tuh. Total, total. Jangan setengah-setengah. Lanjut, terus. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, cuman setan itulah yang menghambat kamu untuk kafah. Jadi kalau belum kamu kafah, berarti setan masih menghalang-halangimu. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Nyata itu musuhmu, kok kamu ngikut sih? Coba kaum bapak tiap Jumat nih kaum bapak nih tiap Jumat diperintahkan wasiatnya seperti ini. Surat 3 ayat 102. Tiap Jumat Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Sebenar-benar takwa kepadanya Tidak Ittaqullaha haqqa tuqat. Yang benar ya takwanya. Jangan setengah-setengah. Yang benar takwanya. Total. mau nyawa gitu. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati di luar Islam. ya, coba. Sekarang ayolah kita berpikir sekarang tentang pelaksanaan agama yang kita lakukan ini. Ya kan? Nah, terus orang yang berjihad dengan sungguh itu, yang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh tersebut, ya apa katakan apa? Kalau kamu kerjakan, tidak ada satu kesulitan dalam agama ini. Ini udah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Saya ulang lagi, nggak apa-apa. Karena saya yakin mungkin tidak semua hadir yang lalu. Ya, saya ulang lagi, nggak masalah. Asal kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh agama ini, maka kamu yang sudah dipilih lahir dalam keadaan Islam, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada kesempitan, tidak ada kesulitan dalam menjalankan agama ini. Karena Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan kamu. Orang lain, surat 22 ayat 78. 22 78. dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Tuh, tidak ada kesukaran kalau kamu jalankan agama ini. Asal kamu bersungguh-sungguh. Yang penting apa? Tadi di awal ayat ikhlas, betul nggak? Seperti apakah ikhlasnya? Lanjut ayatnya. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Nah, Ibrahim itu ikhlasnya seperti Ibrahim yang satu-satunya putranya pun diminta ya kan? Tidak ada keberatan karena Allah dan si anak pun ya Abi kalau ini memang perintah Allah kerjakan aku ridho ya Abi terus kita nggak mau ikut yang tidak mau ikut agama Ibrahim tidak mau ikuti bagaimana gerakan-gerakan Ibrahim lakukan dan dan, dan beragama, semua perintah-perintah yang dilakukan Allah karena beliau-beliau kerjakan kita tidak ikuti. Apa kata Allah untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Ibrahim? Ini Muhammad ini kan mengikuti Ibrahim, gitu kan? Kata Allah di Quran begini, surat 2 ayat 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, orang yang membenci agama Ibrahim, yang mereka tidak ikuti agama Ibrahim adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Kok istimewa amat Ibrahim memang kenapa sih? Surat 4 ayat 125. dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya itu jawabannya ya itu jawabannya nah saudara-saudara sekalian kita kembali lagi surat 2 ayat 58 jadi menjalankan agama ini harus yang benar, berjihad dengan sungguh-sungguh, maka Allah hilangkan kesempitan, tidak ada kesulitan. Yang penting apa? Ikhlas seperti Ibrahim. Apa hasilnya? Kalau bersungguh-sungguh seperti ini kita kerjakan semua perintah Allah ini, saudara-saudaraku sekalian, Allah katakan, dari dulu pun sudah kunamakan orang muslim. Maka kamu pun di Quran dinamakan muslim juga disebut. Nah muslim yang kafah tadi Yang istiqomah berjihad hakka jihadi Kata Allah Baru Nabi Muhammad akan bersaksi di hadapan Allah Ya Rab ini adalah umatku Maka syafaat pun turunlah untuk mereka dan orang-orang yang yang yang yang dijaga yang, yang Rasulullah bersaksi itu nanti mereka pun menjadi saksi di hadapan Allah untuk segenap manusia dan mereka yang menyatakan yang mana yang kafir, yang mana yang muslim. Maka pada hari itu orang-orang kafir sangat menyesal dan tak ada pertolongan lagi. Jelaslah yang mana yang benar pada hari itu. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa pada waktu itu. Baru syafaat turun. Baru kita mencatat pertolongan dari Allah. Syaratnya apa Minta di dunia ini? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Terus berpegang teguh pada tali Allah. Artinya apa? Jangan lepaskan agama Allah ini. Kerjakan semua. Baru kata Allah. Maka Allah pun akan memberi pertolonganmu dan dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Kalau kamu benar-benar istiqomah berjihad dengan sesungguhnya hatta jihad betul-betul berjihad yang sebenarnya hakka tuqati bertakwa taat dengan sebenarnya lanjut dua-dua silakan selesaikan baca Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baru bisa mengatakan ya Allah, lindungi hamba, ya Allah tolong hamba. Siapa yang bisa berbicara dan mendapat pertolongan itu? Mereka yang hakal jiwa, yang bersungguh-sungguh menjaga. Bapak Ibu, ini yang saya mintakan tolong hafal. Cuma nama ayat tiga, sampai delapan. supaya kita pahami dan baik. Ya, kan kita sudah bahas yang lalu saya lagi sedikit ini. Yang penting pertama tidak ada syirik dalam ibadah. Kan gitu kan? Bersih. Tidak mau bersekutukan Allah sekecil apapun. Yang diagungkan di dadanya yang dibesarkan siapa? Allah. Karena Allah itu maha kuat lagi maha dan Allah sudah telah mengutus utusannya terdiri dari malaikat dan manusia. Maka kita ini manusia juga meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Apapun hasilnya, kembalikan kepada Allah. Bersihkan dulu ini, baru kita laksanakan ibadah agar Allah menerima ibadah kita karena tidak ada sedikit pun syirik di dalam sujud dan berbuat baiklah menyembah Allah maka hasilnya beruntung surplus nah, kerjakan ini dengan sungguh-sungguh ya sama-sama kita ulangi baca surat 22 ayat 73 sampai 78 ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'una in người sujud. Berapa? Karena ya ayyuhalladzina وجاهدوا ini baru huwa maulaku baru dia menjadi penolong bagimu nah inilah yang dalam surat az-zumar tadi ikhlas ibadah kepada Allah ikhlas luruskan hati dan dalam mengerjakan semua kebaikan-kebaikan kebajikan yang kita agama itu sabar karena dengan sabar Allah akan mendapatkan pahala yang sempurna. Teman-teman yang berbahagia semuanya, harapan saya, harapan saya, kalau Anda mau bersungguh-sungguh menghafal enam ayat ini ya beneran ini saya enam ayat Anda hafal ini berarti Anda akan insya Allah akan bisa hafal 78 ayat surat al Baqarah. Tapi dimulai dulu halaman terakhir. Hafal dulu ini. Sama-sama kita buktikan. Dan perjalanan kita ke depan, insya Allah mulai ayat 1 sampai ayat 78 nanti Anda dapat. Tapi kuncinya di halaman terakhir ini hafal dulu. Saya ingin membawa Anda ke sana. Bagaimana 78 ayat ini atas izinnya Anda akan hafal. Dan sama ya. Tadi dalam surat Az-Zumar surat 39 hanya beberapa ayat saya sampaikan dulu ikhlas dulu ibadah. Ikhlas. Nanti kita akan bahas secara detail surat Az-Zumar ini maka mulai ayat pertama sampai akhir pun Az-Zumar juga insya Allah bisa kita hafal. Untuk apa? Buka surat 39 ayat 61. Az-Zumar 39 ayat 61. 9 ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Paham gak? Orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan Allah, mereka tidak disentuh oleh azab. Maksudnya gimana? Tidak disentuh oleh azab. Tolong baca ulang, tolong baca ulang. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Karena kemenangan mereka di dunia Ya, terus mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Mereka tidak disentuh, tak tersentuh oleh azab dan mereka tidak bersedih hati. Saya ingin bahas di total nanti, Ustaz azab. bagaimana orang bertakwa tak pernah masuk neraka, cuma lewat. Ini ayatnya. karena tak tersentuh sih. Iman yang ada berada di masyarakat bahwa semuanya kita masuk neraka dulu, dibakar, habis dosanya, baru masuk surga. Capek Anda cari di Quran, tidak ada apa tidak ada api neraka itu membakar dosa. Api neraka itu membakar orang-orang yang berdosa dan kekal di dalam. Tidak membakar dosa, tapi membakar orang-orang yang berdosa dan kafir. Tapi ada ayat orang-orang bertakwa cuma lewat saja. Masuk ke neraka lewat diselamatkan oleh Allah dan tidak sedikit pun disentuh oleh api neraka Bayangkan surat 22 dengan surat 39 dua ini Anda hafal nanti luar biasa sekali keimanan yang Allah berikan dalam dilaksanakan dengan baik. Saya betul-betul ingin sekali perlahan-lahan mendampingi Anda semua dalam program ke depan terus setiap bulan kita ketemu insya Allah nah, pelan-pelan pelan kita selesaikan satu halaman satu tapi syaratnya di ayat 78 itu yang rukiah buat Anda bersihkan dulu supaya ayat itu bisa masuk kalau ini belum bersih masuk karena Quran itu disimpan di sini bagaimana Quran mau masuk kalau di sini masih kotor kita bersihkan dulu, kita beningkan dulu hati kita. Kita sterilkan. Ketika ayat memasuk enak dengan surat 29 dan 49. Ya. Apa kata Allah? 29, 49. Sebenarnya. Sebenarnya. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah eh, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Quran itu di dada. Allah yang masukkan, Allah yang kumpulkan di situ. Nah, sebelum masuk kita bersihkan dulu dong wadahnya supaya Quran itu tidak masuk. Kalau belum bersih gimana dia mau masuk? Kita juga berusaha untuk membersihkan. Caranya inilah yang baru masuk pertemuan yang lalu baru satu halaman itu dulu, Selesai ini masuk halaman yang kedua surah Ar-Rum. Halaman yang ketiga surah As-Sajdah. Tiga halaman ini dapat masuk kunci pelaksanaannya seperti apa dan hasilnya apa? nanti Anda akan terasa kok hafal Quran itu mudah ya Dengan nanti Tapi Anda betul-betul mau berusaha dulu. 6 ayat, 6 ayat 30 bagi 65 itu Satu ayat itu bagi 5 hari Semuanya itu ada hasilnya apabila ada yang dikerjakan apa hukumnya? Ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Jadi aksinya ada nggak? Kalau ada reaksi. Tapi kalau anda nggak pernah berupaya, ya? Nah, sementara kita pernah membuka ayat ini mengingatkan kembali lagi surat 17 ayat 21 17.21 Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Terjemahkan aja sendiri. Kehidupan akhirat itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih utama, lebih besar keutamaan. Ini kata diingatkan Allah kembalilah cepat kepada Allah berserah diri sebelum azab itu datang kamu nggak bisa ditolong lagi jalankanlah ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan Al-Quran dengan sempurna dengan sebaik-baiknya karena jika azab itu datang kamu tidak menyadarinya agar supaya tidak ada penyesalan ya kenapa dulu saya lalai tidak ada penyesalan. Kenapa saya tidak dapat petunjuk? Tidak ada penyesalan. Ada yang minta balik lagi ke bumi. Mau beramal satu di sana. Semua sudah diingatkan oleh Allah ya Saya betul-betul menyampaikan apa sudah pure banget. Ini firman Allah. Perkataan saudara. saudara, kalau Anda sekali waktu main ke Lampung, Anda bisa temukan orang-orang datang khusus pada saya. Pada itu ketua takmir masjid, imam-imam, ya. Datang ngapain? Datang sambil ngopi sekarang di warung saya itu khusus untuk setelah makan. Assalamualaikum Ustaz, di mana di sekarang? Wah, ada di warung nih. Boleh saya sana? Ya, saya ada di sini. Ya, datang. Ngapain? Ustaz, saya mustahil. Ini sebuah ayam. Ustaz saya Ustaz sembarangan Jawab Itu iman ya. Dan yang jadi imam di sana tidak sedikit yang S2 Artinya apa? Berarti mereka berkiprah di urusan dunia juga punya prestasi kerja Gitu Cuma di masjid sebagai takmir Sebagai imam Mereka bagus di kegiatan keagamaan mereka mau menghafal. So what happened with you in SC? no one can help you. Tadi Allah bilang, Allah say, kenapa? Huwa maulah. Cuma Allah. Itu bagaimana Allah mau tolong kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan perintah? Betul kan ya? Jadi kembali lagi saudara sekalian, saya ingin membuat kesepakatan. Berani menerima tantangan ini? Next month, uh, next meeting lah. Saya nggak berani mengatakan next month ya, next meeting. Saya benar-benar akan minta lagi mulai ayat 73 sampai 78 al-hal itu sambil berjalan nanti kita slip lagi beberapa ayat azuma ya kan supaya mendampingi ya uh, saya nggak tahu uh, apa namanya maaf ibu Sofia apakah ibu punya pengetahuan tersendiri tentang perpaduan antara azumar dan alhad saya nggak tahu tapi saya tidak mau mengatakan ini kebetulan karena surat azumar dan surat al ini adalah dua surat yang berdampingan dalam pemahaman. Benar? Saya nggak ngerti ketika saya di besar, tolong Pak Ustaz pertemuan kali ini e, membahas juga surat Az-Zumar. Kan agenda kita melanjutkan halaman kedua ya. Nah, tapi memang nggak bisa lanjut halaman kedua karena halaman satu belum apa. Bagaimana masuk halaman kedua? Ya kan? Kaca yang kedua bisa belum bisa karena kaca yang pertama belum selesai. Satu halaman ini kan satu kaca ya kan? Nah, terus tiba-tiba dan ketika Bu Sofia telepon saya minta di, di ditadaburi lagi oh memangnya pasangannya apa? coba memang pasangannya ini ya jadi dalam berdakwah pun menyampaikan membahas Allah itu pasti selalu dilengkapi dengan ayat di azuma Allah malam ya seperti yang saya katakan tadi sebagian itu makanya kenapa saya jadi langsung tergerak wah ini insya Allah ini gerakan dari Allah sudah ada Berarti ada kemungkinan dengan izin Allah kalau bersungguh-sungguh Al-Hajj bisa dihafal semua, az zuma juga masuk. Ini luar biasa, Anda langsung menjadi pendakwah. Karena dua surah ini Anda kuasai, Anda sudah siap menjadi spiritual, eh, Quranic spiritual motivator. Karena dua ayat ini ayat memotivasi setiap Quran dan mengajak orang tunduk pada Allah dengan ikhlas dan mengatakan yang sebaik-baiknya kita pun tidak ada binaan Quran dan ada ayat di dalamnya yang menjelaskan bagaimana kalau petunjuk itu datang terasa di tubuh kita. Itu ayat Nah, subhanallah. Jadi saya pun merinding juga ini. Kok bisa ya? Tapi ya itulah karena Allah. Nah tiga lagi. Now depend on your evil. If you may to make, if you may make Memorize this. You do as well as you can do. Every day. You I mean that makes a statement, no days without Quran. Harus berani. Tidak ada hari tanpa Quran. Berarti setiap hari ada ayat-ayat yang dihafal. Lima hari satu ayat. Tidak masalah. Sebulan ke depan kita ketemu insya Allah. Enam ayat jadi selesai. Kita masuk ke halaman kedua rupiah yang kedua masuk anak dia rupiah yang ketiga baru kunci pelaksanaan dan hasil kita mundur lagi mulai kita menghafal lagi nanti tambahan lembar-lembarnya kita selesaikan suatu asyik, kita soal hal lanjut ke asal pada waktu anda menghafal nanti dalam pertemuan berapa kali itu bahasa-bahasa saya sudah sudah hampir menyeluruh antara al-hajj dan ya semuanya sudah masuk tadi dan yang satu hal yang paling penting yang harus tahu dengan baik tadi Bagaimana proses sampai orang bertapa itu benar-benar tidak disentuh oleh api neraka Saya akan buka lagi ayat Saya ingat betul ayat itu mesti sudah saya sampaikan di dalam sekian tahun saya di sini Namun tidak But okay then Maybe you forget it It doesn't matter Tidak masalah You can repeat it Kita ulang lagi Kita baca Are you ready? Ya Allah cuma 12 orang yang jawab. Siap? Siap. Mas, siap mas. Siap? Siap. Emang bang Sen Sen dimarah dulu baru bangkit. Tegur dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira untuk hari ini cukup. Ya, pokoknya intinya saya nggak tahu jadwal dapat lagi kapan di sini pertemuan ke depan benar-benar tolong ingatkan baik itu di uh, eh, WTC maupun di sini bahasan kembali adalah hafalan ini terus kita selesaikan lagi azumannya. Nah nanti insya Allah dalam menjelaskan ini saya akan masukkan lagi lebih banyak ayat-ayat al-hajjnya. Tadi masuk berapa ayat kan? Al-hajj kan? sudah berapa? bukan hanya hafalan toh berapa ayat ini datang masuk masuk. Dia bilang saling melengkapi. Ya, kami yang berdakwah itu dua dua surah ini memang matching begitu kita nggak ngerti juga. Itu luar biasa banget. Ya. Dan untuk hari ini izinkan saya tidak membuka forum tanya jawab karena saya harus ke Gambir malamnya harus balik segera pulang ke Bandar Lampung. Nah, saya khawatir terlambat begitu. Mohon izin dan mohon maaf sekali. Dan istri saya sudah nunggu <laughs> di sana. Tadi beliau berangkat lebih dulu untuk beli tiket supaya dapat tiket. Ya, mudah-mudahan bahasa lebih banyak nanti ke depan. Kalau biasanya kalau memang tidak ada keperluan tidak pulang langsung saya pasti mau tanya jawab jam pun tidak ada masalah bisa. Tapi malam ini disingkat. Ya, saya tidak membuka forum kita jawab. Oh. Tapi yang paling penting adalah kalau diingat surat Al-Hajj surat 22 ayat 73 sampai 78 Ini kalau nggak salah halaman 361 ya. Benar. Dan 341 mak 34 sama 341 tolong dihafal. Ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita Saya sudah jamak ya. Makanya kan langsung saya bangun aja Saya langsung jamak kasar tadi karena mohon maaf. <laughs> ya tentu anda silakan aja di sini. Ya, jamak. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan Allah sama-sama kita mohon mohon ampun. Saya bersama putri saya hari ini datang kemari atas izin Allah dan ridhanya semoga semua dengan apa yang kita dengar ini. Yuk kita bersungguh-sungguh. So, saudara, jangan sampai negeri kita diuji oleh Allah dengan yang lebih berat lagi. Biarlah kita kembali ke Al-Quran supaya pertolongan Allah turun. Ingat ayat tadi, jangan biarkan ada pemimpin kafir di negeri kita karena tidak akan ada pertolongan Allah untuk kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.